Kembali kita insyaallah melanjutkan pelajaran-pelajaran kita mengambil faedah dari pembahasan kitab Syekh Abdurrazak yaitu Fiqhul Asma'il Husna bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan asma Allah al-husna nama-nama Allah yang baik dan sesungguhnya sekalian memahami nama-nama Allah merupakan tuntutan dan kewajiban bagi kita semuanya karena memahami nama-nama Allah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang iman kita kepada Allah bukan tidak sekedar cukup tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saya beriman kepada Allah. Akan tetapi iman kepada Allah membutuhkan kita mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa betul-betul mengimani. Sebagaimana mengimani malaikat, nabi, kitab, kita tidak akan mungkin bisa mengimani kitab Al-Quran dengan benar Kecuali Kemudian kita mempelajari membenarkan isinya, mengamalkan kandungannya, kemudian mendakwahkan isinya, itu bukti kita mengimani kitab. Mengimani Allah Subhanahu wa taala tentunya juga demikian. Mengetahui siapa itu Allah kemudian menjadikan sebuah keyakinan di dalam hati kita kemudian menjadikan sebuah terapan dalam amalia kehidupan kita. Bapak yang rahmati Allah Ta'ala Masa yang lalu insya Allah pernah kita sampaikan bahwa Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dua. Yang pertama mengenal Allah. Yang kedua mewujudkan ubudiyah ini mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala Allah alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahuma bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi khalaqa sab'a samawat yang telah menciptakan langit yang tujuh wa minal ardi demikian pula telah menciptakan bumi sebagaimana Allah menciptakan langit kemudian Allah pun mendirikan pada setiap ciptanya amr atau hukum yang Allah letakkan padanya tanazalul amru bainahunna lalu apa tujuan Allah SWT ciptakan alam semesta yang ada ini dan Allah beritahukan kepada kita ta'lamu agar kalian tahu Allah ala kulli syai'in qadir bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala-galanya wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma dan ilmu Allah meliputi semuanya. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua Allah inginkan kita kemudian menjadi hamba-hamba yang totalitas menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala tuntutan ibadah Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Uh, pelajaran kita pada pagi ini, mbak sekalian, adalah memperhatikan dampak-dampak nama dan sifat Allah dalam ciptaannya dan dalam ibadah kita. Sebagaimana tujuan Allah tadi menciptakan makhluk ini dua. Yang pertama agar kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Yang kedua agar kita beribadah kepada Allah. Ah, ciptaan Allah ini tidak bisa lepas dari pengaruh atau keterkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan demikian juga Nama dan sifat Allah itu akan sangat berdampak terhadap ibadah yang kita lakukan. Mari kita lihat satu-satu di antaranya. Berkaitan dengan wujud alam semesta. Ya termasuk kita. Maka ini semuanya merupakan hubungan yang sangat erat atau merupakan cerminan dari nama-nama dan sifat Allah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat eh, eh, otomatis cerminan dari para sifat Allah. Setiap nama Allah mengandung sifat dan sifat Allah akan tercermin di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekalian, Seluruh alam semesta ini ibaratnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Di situ kita akan melihat jelas sifat-sifat Allah dalam setiap ciptaan Allah Ta'ala. Maka di antaranya Allah sebutkan di dalam beberapa ayat apa yang ada di kehidupan kita ini dari alam semesta dan fenomena kehidupan kita ini dengan ungkapan wamin ayatihi <clears throat> wamin ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat Ibu sekalian atau sekalian di antaranya di dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum mulai ayat 20 di antaranya Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashurun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqakum Allah menciptakan kalian min turab dari tanah Summa ida antum basharun tangkashurun Lalu kalian menjadi manusia yang tersebar buahnya di mana-mana Itu dari Adam Allah ciptakan Adam dari tanah Kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa Kemudian dari keduanya Allah kembang biakkan menjadi manusia yang banyak Ya ayuhan nasu taku rabbakum Wai manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam salatu wassalam kemudian dari Adam Allah ciptakan jodohnya dari perjodohan Adam dan Hawa kemudian menjadi manusia yang sangat banyak. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan kita dari jiwa yang satu Adam, dari Adam Allah ciptakan Hawa, dari Adam dan Hawa Allah ciptakan rijalan kafiran wanita laki-laki dan perempuan yang banyak yang bertebaran di muka bumi. Ini adalah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana kuasanya Allah dan bagaimana Allah menciptakan tentu dengan ilmunya kemudian dengan kekuatan dengan kekuasaannya dan terkumpul padanya cerminan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Demikian pula Allah sebutkan di antaranya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian, ini dari jenis manusia, aswajan yaitu pasangan. Yang keberadaan pasangan ini litas kunu ilaiha agar kalian tenang, agar kalian tenang. Nah sekalian, hidup kita butuh ketenangan. Hidup kita butuh ketenangan. Di antara ketenangan manusia itu mendapat bila dia bersama dengan jodohnya. Sehingga akan membuat kehidupan dia pun tertata dengan lebih baik. Dan Allah ciptakan fitrah manusia tertarik dengan laki-laki eh tertarik dengan perempuan laki-laki tertarik dengan perempuan perempuan tertarik dengan laki-laki dan tentu ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua dari ketertarikan laki-laki dengan perempuan perempuan dengan laki-laki bertemunya menghasilkan yaitu manfaat yang sangat besar dan menghasilkan itu kehidupan yang luar biasa. Dengan perjodohan pertama berkaitan dengan dua insan pribadi. Bagaimana dia mendapatkan ketenangan hidup dengan pernikahan yang dia lakukan. Kemudian bertemunya dua orang akan memupuk sifat-sifat seorang ayah yang akan memimpin keluarga atau seorang suami yang bertanggung jawab penuh dengan keluarganya, anak istrinya, mendidik seorang wanita bersifat keibuan, merawat anak, kemudian menghasilkan anak turun yang terus kemudian menjadikan dunia makmur, dunia berkembang dengan keberadaan anak-anak manusia. Belum lagi kemudian bahwa gerbong persaudaraan antara keluarga laki-laki, keluarga perempuan, kemudian menghasilkan ya ini kebaikan-kebaikan yang banyak dari pernikahan-pernikahan tersebut. Berkaitan dengan faedah ibadah, faedah moral, faedah kehidupan sosial bermasyarakat, maka ada pada pernikahan. Dengan pernikahan moralitas terjaga. Moralitas terjaga. Karena dengan pernikahan laki-laki dan perempuan saling bisa menyalurkan nafsu biologisnya yang kalau itu tidak tersalurkan dengan cara yang resmi, dengan cara yang benar, sangat bahaya. Sebagaimana kemudian terjadi persinaan di mana-mana, sehingga akan rusak tata kehidupan manusia dan kemudian menghasilkan anak pun kemudian tidak berkata tidak bernasab kemana nasab ayahnya hubungannya luas kemana-mana sehingga terjadi kerusakan moral yang bisa kita lihat dari orang-orang yang mereka melampiaskan syahwat tanpa melalui syariat yang dibenarkan yaitu pernikahan demikian juga dari situ bagaimana dia bisa merasakan ketenangan hidup dan ketenangan berdampak kepada kerja dia, ibadah dia, sehingga orang yang tidak punya ketenangan tentu akan jauh dari kebahagiaan. Bapak sekalian, kalau seorang suami tidak bisa berbahagia dengan istrinya, pastikan dia agak, dia agak berbahagia. Dan itu akan berdampak sekali di, di kantornya berdampak, kemudian di ibadahnya berdampak, dalam kehidupan luas akan berdampak. Maka ketenangan di keluarga ini dampaknya luas, menjadikan kehidupan yang lebih baik. Intinya penuh dengan ayat Allah dalam penciptaan Allah laki-laki dan perempuan yang berjodoh-jodoh yang kemudian dari situ Allah timbulkan mawadah warahmah cinta kasih dan tidak ada cinta kasih yang lebih luar biasa melebihi pada pernikahan kata Nabi lam yura lil mutahabbaini fin nikah tidak ada cinta yang terlihat indah dua orang saling mencintai seperti dalam pernikahan. Kalau orang membangun cinta kasih lalu kumpul kepo, oh rusak-rusakan, ya akan ada rusak-rusakan. Gak ada ikatan resmi. Baik itu di masa pribadi maupun di masyarakat. Orang yang kumpul-kumpul nggak mungkin dia akan tenang. Dia kemudian akan tenang. Khawatir dia konangan, khawatir digerebek, khawatir dia segala macam. Kemudian anak hasil kumpul kebo pun juga tidak akan mungkin terdidik dengan bagus. Sehingga tidak akan terwujud kecintaan yang betul-betul menjadi kebaikan yang banyak. Beda dengan orang yang selalu mencinta lalu menikah. Setiap orang mengucapkan selamat atas pernikahannya, Kemudian ketika dia pergi berdua, semua orang maklum dia telah menikah. Kemudian dia punya anak, dia pun akan diucapi selamat oleh banyak orang. Lalu dia dengan uh, dengan sangat terencana mendidik anaknya, mengelola anaknya dengan penuh kecintaan. Sehingga kata Nabi tidak ada tidak terlihat dua orang saling mencintai yang lebih baik seperti pada pernikahan dua insan ini. Dan timbul rahmah, kasih sayang. Sehingga keduanya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Bagaimana laki-laki dengan kekuatannya, dengan kejantanannya melindungi wanita dan bagaimana wanita dengan kelembutannya dibutuhkan laki-laki dan wanita membutuhkan kejantanan laki-laki sehingga dua-duanya hendaknya menempati posisi masing-masing. Yang laki-laki menunjukkan kelelakiannya, yang wanita menunjukkan ke uh, yang wanita menunjukkan kewanitaannya karena ini akan menyatu dalam sebuah kehidupan yang mereka saling membutuhkan yang laki membutuhkan perempuan, yang perempuan membutuhkan laki-laki. Maka wanita-wanita nggak cocok kalau dia olahraganya karate, judo. Ini bahaya bagi suaminya. Nanti masalah sedikit disikat sama istrinya bahaya. Yang dibutuhkan kelembutan, merawat anak, kemudian melayani suami. Yang ini cikal bakal yang akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Jangan dikorbankan pendidikan anak-anak hanya gara-gara karir. Hanya gara-gara Korbannya nanti nggak bisa ditop dengan triliunan atau miliaran biaya. Anak-anak dididik pembantu, nggak diperhatikan orang tua, dua-duanya sibuk. Kemudian yang sangat dibutuhkan anak diantaranya adalah dekapan orang tua sehingga anak tumbuh berkembang dengan jiwa yang sangat lekat dengan orang tua Nanti dari tuanya orang tua bisa merasakan hasilnya bagaimana anak akan bersikap pada orang tua. Anak tidak sekedar membutuhkan dimakani secara fisik sehingga tumbuh berkembang, dia serba terpenuhi kebutuhan fisik, tapi lebih daripada itu yang penting adalah pertumbuhan jiwa dia. Kemudian diantaranya lagi, wamin min ayatihi khalqus samawati wal ardi Waktilafu alsinatikum wa alwanikum Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Penciptaan langit dan bumi Dan berba dan bermacam-macamnya bahasa kalian dan warna kalian ini semuanya inna fi dzalika laayatil lil alimin ini semuanya merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mereka alim, berilmu, mengetahui sehingga betul-betul akan melihat luar biasa bagaimana penciptaan langit orang belajar astronomi belajar ruang angkasa belajar benda-benda langit membutuhkan ilmu sendiri yang sangat panjang waktunya untuk dia bisa memahami tentang benda-benda langit membutuhkan kalian sendiri demikian pula bumi dengan segala cabang yang ada di bumi sehingga ada ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kelautan, ilmu peternakan, ilmu geografi, ilmu kehutanan, manusia ada ilmu kedokteran gigi, kedokteran umum, nanti kemudian masuk spesialis, spesialis macam-macam untuk mempelajari sebagian daripada makhluk Allah bagi orang yang punya ilmu maka disitu penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wamin ayati termasuk diantaranya adalah waktilaful laili wa nahar. Beredarnya silih bergantinya malam dan siang. Bisa dibayangkan kalau hari itu siang terus kayak apa kira-kira hidup kita. Kalau hari itu malam malam terus. Kayak apa kira-kira hidup kita? Allah jadikan siang berganti dengan malam, siang untuk mencari karunia Allah, malam untuk dia istirahat, sehingga bisa mendapatkan ketenangan, siang bisa bekerja maksimal. Itu semuanya merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain terangkan wa min ayati wa min ayati wa min ayatihi. Artinya dalam setiap ciptaan Allah di situ cerminan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keteraturan alam semesta sehingga tidak tabrakan benda satu dengan benda yang lainnya. Kemudian bagaimana garis edar matahari yang tidak pernah berselisih, yang tidak pernah kemudian mengalami kelainan kalau buatan kita bisa sewak, bisa usang, bisa kendor, bisa lodok. Tapi ini terus berjalan di awal penciptaan sampai sekarang sampai nanti ya Allah kendaki. Semuanya di situ ada cerminan yang ini tanda kekuasaan Allah Swt. Kalau kita mempelajari Asmaul Husna, maka dari nama-nama Allah yang pertama sampai yang terakhir akan tercermin dalam ciptaan Allah Swt. Termasuk di antaranya Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Al-Hakim, Allah zat yang Maha Bijaksana, maka bukan sifat atau tidak cocok dengan sifat Allah Al-Hakim kalau kehidupan ini dibiarkan kemudian berlalu sia-sia. Kehidupan kemudian hanya hidup, kemudian mati, selesai, gak ada lagi apa-apa. Yang Fir'aun hanya mati, yang Ibrahim, Musa hanya mati. Yang Fir'aun, Haman, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab hidup dan mati selesai. Tentu ini akan jauh daripada hikmah. Oh, waktu di dunianya itu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya dan bagaimana kezaliman Fir'aun, Korun dan semisalnya kok lalu mati-mati selesai. Maka Allah katakan bahwasanya tidak sama di dunia ini. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Antara penduduk neraka dan penduduk jannah berbeda. Di dunia ini antara orang berbuat baik dan berbuat buruk tidak akan dibiarkan Allah selesai dengan mati begitu saja. Maka di antaranya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Am hasibal ladina am hasibal ladina Starahu sayyi'at an naj'alahum kaladina amanu wa amilu salihat. Jangan kalian sangka wahai orang-orang yang berbuat jelek Jangan kalian dawai, jangan orang-orang yang berbuat jelek itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman. Sawa mahyahum wa mamatuhum sama saja antara hidup mereka dan kematian mereka. Sama yakumun. Alangkah sangat jeleknya tentang apa yang mereka putuskan. Gak sama. Tidak akan sama. Di dunia ini antara orang yang mereka sekarang sedang beramal saleh, salat, puasa, zakat, haji, dakwah, kemudian dia berkhidmat pada agama secara maksimal, Allah tidak akan samakan dengan orang mereka hidupnya dengan mengikuti hawa nafsu. Leha-leha, semaunya sendiri, dolim, tukang bunuh, tukang ngumpat, kemudian tukang melampiaskan syahwat, tidak akan Allah biarkan sama akibat akhir kedua orang tersebut. Allah nanti akan hidupkan kehidupan berikutnya yang Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Apa yang kita lakukan di sini akan berbuah nanti kehidupan daripada setelah matinya. Maka di antara yang Allah ceritakan tentang kehidupan kita, nanti kita akan berlanjut dengan kehidupan ba'dal mamat saat di antaranya pengadilan Allah ketika kita menerima kitab. Keduanya digambarkan Allah Ta'ala seperti di antaranya surah Al-Haqqah Allah katakan فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه أني ظننت إن إن <coughs> إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah katakan di antaranya Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang mereka nanti menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. dan ini hasil perbuatan dia ketika di dunia. Apa yang akan dia katakan? Fayakun. dia akan mengatakan Hau iqra'u kitabiyah. Wahai kawan-kawan, dia akan lari menuju teman-temannya. Dia akan bawa kitab catatan amalnya. Wahai kawan-kawan, baca kitabku ini isi kitabku ini baca ini sholatku ini puasaku ini zakatku ini sodakaku ini pengajianku ini baca Quranku ini dikirku dia akan bangga dengan teman-temannya dengan penuh kegembiraan untuk supaya membaca isi kitabnya hau mukrau kitabiah kemudian dia ceritakan kenapa dia dulu di dunia begitu semangat beramal sholat ke masjid, puasa, zakat, haji, sodakoh, kemudian dia berbuat baik, dia taat, dia hindari maksiat, dia memperjuangkan agama mati-matian. Ini donantu anni mulakin khisabia. Saya betul-betul waktu itu yakin, saya yakin bahwa nanti akan hari ada hari hisab. Nanti akan datang hari hisab. Semua amal akan direkap. Maka saya yakin, saya kumpulkan amal saya. Saya lakukan amal demi amal. Karena saya yakin nanti akan ada rekapan amal. Kemudian dia pun wawafi satu radiyah. Sekarang dia hidup dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi kutufu adanya, dandannya, ketika dia meminta akan didekatkan oleh Allah Ta'ala. Semua apa yang dia inginkan, Allah siapkan untuknya. Lahum fiha ma yasha. Bagi mereka apa yang dikendaki di dalamnya akan Allah berikan. Kemudian dipersilahkan dia pula oleh para malaikat Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil alyamil khaliyah. Silahkan kalian makan. Silahkan kalian minum dengan segala kelesatan yang kalian rasakan. Ini semuanya adalah hasil perbuatan kalian dulu waktu di dunia. Mas kalian, ini kehidupan orang yang mereka berbuat baik Hasil catatannya, rapotnya diserahkan Dan dia akan berbangga Dengan kehartanya Sekarang bedakan dengan orang mereka berbuat jelek ketika di dunia Apa yang mereka katakan, yang dikatakan Allah tentang mereka Wa amma man udhiya kitabahu bishimali Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ويلا كانت القومية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة سبعون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يترني الله كتكن وأما من أوتي كتابه بشماله Adapun ketika dia menerima kitab catatan dengan tangan kirinya karena buruknya isi kandungan catatan amal yang waktu itu setiap orang bahkan Allah serahkan untuk membaca sendiri-sendiri. Iqra kitab, baca kitab kamu sendiri. Silakan baca kitab kamu sendiri. Kafa binafsika alikal yuma khasi hasiba. Cukuplah diri Anda hari ini yang akan menghitung amal-amal Anda sendiri. Apa katanya? Yaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai seandainya tidak diberikan kepadaku kitab. Aduhai seandainya aku tidak menerima kitab catatan amal. Walam adri ma aku tidak sangka Aku tidak tahu Ternyata akan ada hari yang seperti ini Direkap semua amalan Orang-orang yang mujrim Mereka penuh dengan Dengan ketakutan dan bahkan penuh dengan keheranan Ketika melihat isi kitabnya La yughadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha Ternyata di dalam kitab catatan amalnya itu tidak ada amal kecil apalagi besar kecuali semuanya terekam. Bahkan Allah perintahkan dia baca satu persatu, teliti huruf per huruf. Ada nggak amalmu yang kelewat atau ada nggak ini amal yang salah catat? Anda tidak beramal itu di sini beramal. Semuanya akan menjadi orang yang mengakui tentang semua yang telah tercatat dalam kitab catatan amal itu. Kalau sekarang ini mas kalian dipasang rekaman akan bisa membuat orang dia sendiri apa yang pernah dia lakukan. Tentu rekaman Allah jauh lebih hebat, lebih sempurna. Tidak ada lagi yang bisa tertinggal. Semuanya jelas, nggak pakai ker ker ker ker nggak pakai kabur kabur semua cocok jelas gamblang semuanya kan nampak sangat terang nggak ada gelap gelapnya nggak ada blower blowernya, semuanya jelas nanti manusia sudah sendiri sudah rekap sendiri apa yang telah dicarutkan Allah Ah, yang menyebabkan manusia sekarang itu bebas berekspresi, mau zina-zina, mau kumpul kebo-kumpul kebo, mau mendem-mendem, mau judi-judi, mau bunuh-bunuh, mau korupsi-korupsi, mau dolim-dolim. Dia bebas melampiaskan apa saja. Kenapa? Dia tidak sangka nanti akan direkap semua perbuatan dia itu. Mas kalian, Makanya Nabi kita sering sekali mengingatkan Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Barang siapa yang beriman Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Lakukan begini, lakukan begini, lakukan begini Artinya keimanan kita kepada Allah Dan pertimbangan kita tentang hari akhir Itu akan sangat menentukan perilaku kita kita mau kayak binatang atau kita seperti manusia yang sempurna, itu semuanya berkaitan dengan apa yang kita yakini, kita pikirkan hari setelah kematian kita. Mas kalian maka yang diangkat apa? Ya laitaha fil qadhiyah. Aduhai, seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya, udah mati-mati selesai gak ada apa-apa lagi. Gak ada lagi urusan berikutnya sehingga dia mati, mati, mati selesai. Oh, nggak bisa. nggak bisa kata Allah. Dia akan dibangkitkan. Lalu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah akan tanya semua perbuatan mereka dan mereka akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan dia. Maka saat itulah ketika dia di dunia hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan, kekuasaan, akan menjadi sebuah ungkapan penyesalan ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah aduh hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi yang di dunia harta dikejar-kejar sampai menghabiskan waktu, melupakan keluarga, melupakan tetangga, melupakan masyarakat, bahkan melupakan diri dia sendiri, bahkan melupakan Allah yang menciptakannya, dilupakan semuanya karena sedang tergila-gila dengan harta, nggak tahu halal haram, Oh, sekarang ternyata tumpuan harta yang sekian triliun yang dia miliki lah yang fa tidak bermanfaat lagi. ini kan pula kekuasaan yang dia kejar, dia bangun, dia cari dengan segala cara, ternyata nggak bermanfaat lagi. Hari-hari yang semuanya tidak lagi bermanfaat. Yauma yang yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari ketika harta dan anak yang dibanggakan tidak lagi berguna kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan amal-amal yang digerakkan oleh ketakwaan hati dia. Nah sekalian, maka saat itu setelah mereka pun mengalami kehidupan panjang di dunia yang hakikatnya sangat singkat, lalu mereka dibangkitkan Allah, telah digelar pengadilan Allah, mereka telah melihat hasil amal perbuatan mereka rekapannya. Allah tinggal perintahkan malaikat, "Wahai malaikat, khuduhu faghullu summal jahima sallu tangkap dia ya malaikat belenggu dia rantai dia dengan tali yang panjangnya 70 hasta lemparkan dia ke jahanam alangkah sangat terhinanya seandainya bayangkan sana itu yang bernasib adalah kita kita ditangkap dibelenggu kemudian dirantai, dilemparkan ke jahanam, itu tentu nasib yang sangat tragis dan itu buah dari amal perbuatan kita sekarang ini. Bos sekalian, Allah tidak akan menyamakan antara pelaku kebaikan dan pelaku keburukan itu tidak sesuai dengan nama Allah Al-Hakim. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Dzul Hikmah Al-Balighah dan ini berkaitan dengan penghayatan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang mereka menyangka kehidupan ini main-main dan Allah ingatkan Allah tegur apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un Apakah kalian sangka kalian hidup ini diciptakan itu tanpa tujuan, sia-sia, hanya suruh lahir, kemudian tumbuh berkembang remaja, dewasa, kemudian waya sekolah-sekolah, lulus-lulus dari pekerjaan, bangun rumah, kawin, kemudian punya anak, tua, mati, selesai? Oh enggak. Hidup ini penuh dengan makna Allah jadikan untuk ibadah. Dan Allah tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda antara orang yang mereka beramal jurusannya ke surga dan jurusannya ke neraka oh tidak akan disamakan oleh Allah Ta'ala nah sekalian Allah tegaskan tadi la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Kalau sekarang ini Bapak Ibu kita berbeda sikap, memang tidak sama. Nanti antara penduduk neraka dan penduduk surga, Bapak Ibu bangun pagi-pagi sudah harus bangun. Kemudian ambil air untuk sesucen, wudhu, berangkat ke masjid, kemudian wirid dikir, kemudian bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah, memperhitungkan halal haram. Dia betul-betul hidupnya dia tata sedemikian rupa. Beda dengan orang dari pemandangan orang yang dia hidup semaunya mau bangun jam berapa terserah nggak lagi terikat dengan apa-apa dia ingin melampiaskan apa yang dia suka tanpa ikatan sedikit pun tentang kehidupannya gayanya memang berbeda karena memang tujuannya berbeda yang ini tujuannya ke jannah yang ini nanti ke jahanam memang berbeda Makanya jangan kita dibuat iri dan jangan kita terfitnah dengan gaya hidupnya ahlun nar. Jangan kita diseret-seret agar bergaya kayak ahlun nar. Tentu gak mau. Jangan sampai kita luntur dan boleh ikut gaya mereka. Harusnya kita yang menarik mereka itu untuk sebagaimana untuk diajak ke jannah. Sekalian, jangan korbankan prinsip agama kita karena masing-masing orang punya prinsip hidup dan nanti akan berakhir dengan kriminal yang berbeda. Sehingga jangan sampai kemudian kita ingin uh, sekedar ingin guyup kemudian mengorbankan prinsip-prinsip yang sangat penting. Maka semuanya kata Allah, Orang yang mereka menganggap hidup ini main-main, hanya gini-gini aja, nanti mereka dengan kematian. Oh ini berarti tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau mereka mengagungkan Allah, dia tidak akan kafir, tidak akan musyrik, tidak akan munafik, tidak akan menyimpang, tidak akan bermaksiat. Orang yang menganggap hidup ini pokoknya asal hidup lalu mati, itu berarti tidak mengagungkan Allah. Bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah ciptakan lalu kita dibiarkan hidup sia-sia, oh bertentangan dengan sifat Allah yang mulia. Jam berapa itu? Udah bisa. Hah? Iya, bos sekalian. Ini adalah apa yang Allah ingatkan kepada kita sekalian. Oleh karena itulah pemahaman kita tentang nama dan sifat itu sangat berdampak sekali ketika kita melihat fenomena kehidupan yang ada ini. Ini satu bab yang pertama. Nah, kita bab yang kedua dampak pemahaman kita tentang nama dan sifat terhadap ibadah kita. Mas sekalian, kenapa ibadah kita ini sering tidak berkualitas? Sering tidak berkualitas. Sholat kita hanya rutinitas, kering, kering, tidak bisa menikmati. Sholat ya sholat, tapi rentenirnya jalan terus Salat ya salat, tapi menikmati ribanya jalan terus. Salat ya salat, kemudian maksiat jalan terus. Salat ya salat, korupsi jalan terus. Salat ya salat, tapi pacaran tidak putus. Uh, semua maksiat itu lancar-lancar. Lancar-lancar. Kayaknya salat ya waktu salat salat, tapi yang lainnya juga jalan-jalan semuanya. Yang sesungguhnya nggak ketemu. Sesungguhnya nggak ketemu. Kenapa? Karena sesungguhnya apabila iman itu meresap, merasuk ke dalam hati kita, apa kata Allah? Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa sayyanahu fi qulubikum وقرأ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Allah katakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu kecintaan dalam hati kalian dan iman itu menjadi hiasan lentera, lampu penerang yang, menjadikan indah hati Anda dengan iman dan kita berdoa kepada Allah Allahumma zayyina bizinatil iman. Demikian Nabi kita mengajarkan. Ya Allah, hiasilah hatiku dengan hiasan iman. Kalau iman sudah meresap di hati, menjadi hiasan sehingga hati kita berhias, berkemilau, bersinar dengan sinar iman. Apa kata Allah? Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ah, kalian akan benci kepada kekafiran, kepada kefaksikan, kepada kemaksiatan. Itu cetakan. Itu cetakan. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bisa merasakan lezatnya amal-amal iman. Dan orang yang paling benci dengan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tahu-tahu ini ada orang mukmin Padahal katanya mukmin kelas top, tokoh, tapi dengan kesyirikan mesra, dengan kekafiran mesra, dengan maksiat mesra, oke-oke saja. Bahkan dengan Islam kaum muslimin dianggapnya kolot, dihina, diinjek, diajek, direndahkan. Ada apa ini? Kira-kira yang salah ayatnya atau yang salah siapanya? Kalau Allah insya Allah tidak dosa, pasti tidak dosa. Allah pasti benar. Iman itu kalau ngeresep dalam hati akan menimbulkan kebencian yang besar kepada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karakter cinta, bagi sekalian, insya Allah kita semuanya merasakan kalau kita itu sedang senang sama orang, senangnya betul ngeresep di hati, bukan sekedar di lidah atau di lesan yang gombal-gombalan. Kalau cinta itu dan resep di hati, kata gombloh dulu, gimana? Telek lencong apa? Telek lencong. Iya telek lencong. Telek lencong terasa coklat. Semuanya menjadi indah. Si ate cinta akan membuat orang yang dia orang yang dia cinta orang orang cinta akan membuat orang yang mencintai ini menyesuaikan dengan orang yang dia cintai apa yang disukai kekasihnya akan dia sukai walaupun tadinya nggak suka tadinya nggak suka begitu dia punya kekasih kekasihnya punya kesenangan apa oh dia ternyata gampang menyesuaikan dan dia pasti akan seperti itu ada sahabat yang dia tadinya nggak suka dengan makanan tertentu. Begitu Nabi sang kekasih yang meresap di hatinya makan makanan yang dia nggak suka, semenjak itu dia suka. Karena kekasihnya Nabi menyukai makanan itu. Kalau cinta kita kepada Allah benar, pasti kita akan mencintai apa yang dicintai Allah, akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala akan mempermasalahkan apa yang dipermasalahkan Allah dan dia akan membela apa yang dibela oleh Allah taala. Kalau tidak seperti itu namanya iman kita belum jelas. Iman kita belum jelas, rasa imannya belum jelas. Tahu bacem itu kalau bumbunya sudah resep sampai dalam-dalam, dicokot itu resepnya sampai dalam. Tapi kalau hanya bumbunya itu hanya luar aja, lapisan luar, dicokot dalamnya, hanya eh, Nggak ngeresep. Iman itu kalau hanya masih label luar, itu nampaknya kelihatan dia mukmin, tapi dicokot ke dalam, nggak ada rasanya iman. Tapi kalau imannya sampai ngeresep ke dalam, oh dia akan merasakan lezatnya iman dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya. Tampilan luar dia salat dohir, tapi pesan itu dia menikmati salat, yaitu rohnya salat, dia menikmati salatnya sehingga salatnya itu luar dalamnya itu betul-betul dia merasakan lesat. Rasakan salat. Terus kalian terkait kenapa kita ini sulit ikhlas dalam ibadah? Kenapa kita sulit ikhlas dalam kita melakukan ibadah? Sehingga menjadikan ibadah kita itu hampa karena kita melakukan amal model munafiki. Yang orang munafik itu imannya hanya di lesan, hatinya kosong dari iman. Kenapa kita sulit ikhlas? Satu di antaranya kita tidak mengenal Allah dan pengenalan kita kepada Allah belum sampai merasuk ke dalam hati kita. Kalau sekarang minta maaf Pak, ada dua bos ini, ada satu bos besar, ada bos besar, bos besar yang dia mencukupi segala-galanya, gajinya besar, hebat, macam-macam. Yang satu bos kecil, bos kecil, yang dia kalau gajinya pelit, cerut, gitu aja, penuh perhitungan. Pokoknya apalagi tambah marat lagi, stoknya sangat minim sekali. Kira-kira ketika kita melakukan pekerjaan yang kita lirik bos besar atau bos kecil? Tentunya bos besar. Tentunya bos besar. Kenapa kok kita ini berharap kepada manusia? Ya hartanya, ya jabatannya, ya pujiannya, segala macam. Lalu kita tinggalkan Allah yang segala-galanya. Sehingga kita sulit ikhlas, sehingga kita tampilnya riak, pengen tampil dipuji manusia karena mengharapkan hartanya, mendapatkan jabatannya, mendapatkan apa-apanya. Padahal manusia itu kere, kata Allah. Manusia itu kere dan pelit. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya kere. Mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Bos kalian, Manusia sombong itu karena nggak tahu diri. Manusia sombong itu karena nggak tahu diri. Kalau dia itu lemah dan sangat hina, maka kata Allah, Innal insana Sungguh manusia itu sangat keterlaluan, melampaui batas. Terus berikutnya bagaimana, Pak? Arra'ahustaghna ketika dia ketika dia merasa cukup, merasa kaya, tidak membutuhkan yang lainnya, bahkan merasa tidak membutuhkan Allah taala. Padahal sesungguhnya sangat membutuhkan yang lain-lainnya. Kalau orang kaya, kaya raya, terus nggak ada orang miskin yang mau dipekerjakan gimana kira-kira? nyapu dhewe, nyisah isah dhewe, masak dhewe, ngelap mobil dhewe, dandani rumah bocor dhewe. Oh, mati kaku dia nanti. Dia butuh yang lainnya, apalagi Allah Ta'ala. Kalau tahu-tahu dia yang kelihatan tampan, ganteng, gagah, sempurna, terus jantungnya dihentikan Allah, cak, dah mati pek, mandek gerak Kemana dia akan lari? Ke, ke dokter jantung spesialis jantung mana dia akan lari? Pasti semuanya angkat tangan. Gak akan bisa. Dokter hanya bisa ya ini berikhtiar supaya bisa tetap jalan atau terpacu jantungnya segala macam. Tapi kalau sudah berhenti terus suruh menghidupkan lagi, gak ada dokter jurusan dokter kayak gitu gak ada. Sekolah dokter mana bisa menjadikan jantung kemudian berhenti bisa dihidupkan lagi? Gak ada. Karena sombongnya manusia yang kemudian dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sangkal, dia nggak merasa dia itu lemah. Makanya Pak, kalau Anda merasa seperti ini, merasa sebab nggak butuh dengan orang maupun dengan Allah taala. Dengan orang angkuh sombong, merasa besar sehingga merendahkan yang lainnya. Dengan Allah nggak merasa butuh, sehingga minta maaf nak, minta maaf aja pak. Kira-kira rata-rata yang masuk masjid itu menengah ke bawah atau menengah ke atas pak? Jenderal, menteri, kemudian direktur perusahaan ini, segala macam sopnya paling depan. Atau yang tukang sapu, tukang sampah, pakai rendahan, minta maaf, pensiunan. <laughs> Mas kalian, karena dianggapnya itu yang masuk masjid itu yang masih rumah rumongso butuh. Yang masih memang butuh, masih melarat, pekerjaan belum mapan, masih daftar PNS, minta untuk dikabulkan supaya keterima PNS. Nanti kalau sudah keterima lupa dengan masjid, lupa sudah lupa, sudah merasa cukup. Udah nggak butuh lagi. Waktu belum mendapat pekerjaan, mau oh, datang ke masjid ini, pengajian ini, cari koneksi. Supaya kenalannya banyak. Begitu udah dapat mapan, udah tinggal lagi, sudah tinggal semuanya itu, udah nggak butuh lagi. Mas ini yang menjadikan kita kemudian hidup kita ini kering, gersang, ibadah kita nggak ada rasanya. Sesungguhnya karena belum meresapnya keimanan kita tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah belum betul-betul meresap di dalam hati kita. Bedakan dengan orang-orang yang mereka telah merasakan bagaimana penghayatannya terhadap setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita ungkapkan satu contoh kalau contoh Nabi, para sahabat mereka sudah sampai pada levelnya di antara para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau orang yang masya Allah didengki oleh orang-orang yang mereka menyimpang. Dia banyak orang yang mereka <coughs> berusaha untuk menjatuhkan beliau dengan cara menjilat para raja agar menangkap atau membunuh sekalian kepada beliau. Apa kata beliau kemudian? Mayaf aluna adai. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa? Inna jannati sadri. Surga itu ada di sini. Ada di dadaku. Artinya kemanapun surganya itu akan ikut. Wa in qataluni faqat li syahadah. Kalau mereka itu membunuhku, dalam keterbunuhan itu aku syahid dan itu adalah harapan yang sangat luar biasa setiap mukmin. Wa in taraduni Kalau mereka mengusirku, dalam keterusan kita adalah aku pelesir, refreshing sehingga dia ini siaha, dia wisata. Wa in habasuni fahabsi khulwah Kalau dia menangkap kalau dijebloskan dalam penjara Dalam katar penjaraanku Aku sedang berdoa dengan kekasihku kalau yang sesuai Yaitu Allah Ta'ala Semuanya melonggarkan hati beliau Semuanya jannah bagi beliau Ini diantara dampak ketika dia mengenal Allah SWT Sekalian Waktu kita habis Kita dengarkan dulu Mudah-mudahan manfaat Kita ringkas pembahasan kita seperti dua bab tadi seperti yang telah kita jelaskan bahwa nama dan sifat Allah itu sangat berdampak dan lihatlah cerminannya pada alam semesta yang ada dari ciptaan-ciptaan Allah yang dengan itulah pula kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Eh, berdampak pula dengan ibadah yang akan manusia lakukan antara orang yang mereka betul-betul mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah akan sangat berbeda berkaitan dengan rasa ibadah yang mereka lakukan demikian semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang masuk dalam tingkatan ini dan tentu belajar dan mudah-mudahan terus naik tangga-tangganya sehingga hati kita pun menuju kepada kesempurnaan mengenal Allah dan merasakan dampaknya dalam kehidupan ibadah kita Demikian sekalian terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887 Yuk dukung kami Radio Muslim.